Siang Pak Edi. Ehm, komentar saya sih gini Pak, singkat aja. Itu adalah peraturan yang konyol Pak. Jangan, <laughs> ya itu nggak ada-ada aja itu. Masa gara-gara untuk si game itu semua pelatih diliburkan gitu. Konyol banget itu. Kalau nggak sanggup kerjain apa, nggak sanggup bekerja gitu yang baik itu ya udah baiknya nggak usah ngerjain apa-apa lah. Si nya nggak usah diadain lah. Buat apa? Olah, cuma si game doang. Kalau penjuara emang Indonesia bisa apa? paling cuma juara tapi rakyatnya tetap miskin sebaiknya waktu triwulan itu dibangun tuh itu apa sekolahan itu lebih penting pak bangun jalan-jalan yang baik gitu ngapain ya kan aduh benar-benar konyol pak makasih pak terima kasih Pak Edi ada penelpon selanjutnya Ibu Tati ya、uh, eh, komentar saya keterlaluan apa hubungannya suksesnya sedikit dengan anak libur ya gitu aja ada penelpon lagi Bapak Hari silakan Pak ini kebanyakan libur ya anak-anak sekolah jadinya apa tujuannya ini oh, udah itu ini bergelimang dengan korupsi lagi proyek ini gak ada urusannya sama eh, olahraga sama liburan anak sekolah gak perlu ditonton gitu orang prestasi juga dikorupsi semua terima kasih terima kasih Pak ada Bapak Andika siang Pak Andika ya selamat siang saya setuju dengan Bapak-Bapak yang barusan sama Ibu-Ibu yang menyampaikan ini kalau saya sih setuju aja, ini kita prestasi olahraga kita tuh berhenti di tempat bahkan kemunduran. Kemudian anak-anak SMP dan SMA itu adalah ujung itu yang harusnya itu dikembangkan mental untuk siap berolahraga dengan baik. Jadi kalau perlu jangan hanya libur, suruh nonton, suruh untuk berprestasi, suruh untuk lebih baik gitu loh. Jadi kalau masalah yang korupsi, masalah uang itu yang dulu apa di sini banyak kan pikirannya masalah uang aja yang dipikirin. Tapi nggak ada berpikir masalah uh, apa namanya olahraga, kebaikan olahraga dan lain sebagainya. Itu saya sangat mendukung itu tindakan Departemen Pendidikan untuk meliburkan anak sekolah. Kalau perlu jangan hanya libur, nonton semuanya. Itu biar tempat, tempat pertunjukan itu penuh gitu. Kalau masalah korupsi itu masalah yang lain korupsi itu ya harus diberantas tapi bukan berarti terus anak-anak eh, apa namanya olahraga sekarang kalau kita lihat ya untuk zaman sekarang itu di TV aja masalah si game olahraga nggak pernah disiarin sekarang zaman dulu kan hanya TVRI doang TVRI itu nyaring mulai dari pagi sampai sore siarin semua orang begituin aja orang nggak nggak tertarik eh, Indonesia perkembangan olahraganya jalan di tempat apalagi tidak disuruh maka ya hampir direalisasikan ya kurang kalau di Cina kan orang diwajibkan berolahraga harus berolahraga kalau enggak malah ini makanya di Cina maju banget olahraganya Uni Soviet serangan Rusia ya itu maju banget karena disuruh mak sesuatu yang bagus kalau disuruh itu malah alas kenapa ya disuruh gitu loh baik jika Andika ada Pak Leo oh Pak Leo tidak ada Ibu Mary halo iya ya saya sangat tidak setuju Pak. Anak-anak terlalu banyak libur. Sedangkan untuk apa mereka libur? Apakah takut akan ada tawuran? Itu aja, makasih. Pak Zenau, selamat sore. Sore Bu. Ya, silakan. Kalau pendapat saya, kalau pendapat saya sih nggak setuju ya. Masalahnya kan bahasa Indonesia kan bahasa kurang kerjanya lah gitu. Kita kan harus mendidik anak-anak jangan kebanyakan baik itu jadi harus harus biar anak-anak itu biar biasa kerja keras dari kecil begitu dewasa nanti dia bisa menghargai waktunya nggak main mulu gitu nggak kayak orang-orang tua sekarang kan saya yang jadi pegawai negeri kan sekarang banyak nongkrongnya jadi itu karena kebiasaan dari kecil itu terlalu main-main mulu gitu ya terima kasih Pak Arifin selamat sore sore. Silahkan. Kalau menurut saya tanggung ya Bu ya. Kalau mau sekolah, sekolah semua. Kalau nggak libur, libur semua. Dari TK sampai SMA. Menurut saya begitu aja. Ya, terima makasih. Iya. Pak Aryo, selamat sore, silakan. Eh, saya cuma mau tanya, Bu, apa hubungannya prestasi dan hari libur gitu loh? Pak Budi, selamat sore, silakan. Iya, jadi saya rasa nggak perlu ya. Halo. Iya, silakan. Iya, saya rasa nggak perlu libur Eh, terutama buat anak-anak sekolah. Lagi-lagi pemerintah saya tekankan melakukan pencitraan-pencitraan yang tidak perlu gitu ya. Jadi SEA Games, SEA Games jalan terus. Kita sudah tahu prestasi kita sekarang peringkat berapa, bahkan dengan negara-negara tetangga pun selalu kalah. Saya rasa nggak ada pengaruh. Anak-anak sekolah biar tetap sekolah aja deh. Jangan dikorbankan untuk pemerintah lagi. Itu aja. Terima kasih Mbak Budi. Pak Muat, selamat sore. Sore. Iya silakan. Ya, dengan moas ini Bu. Iya. Enak sekali kalau diliburin ya. Halo. Iya. Iya, manfaatnya apa gitu Bu? Sekolah diliburkan. Mm -hmm. Nah, kalau saya rasa sih nggak ada manfaatnya, malah merugikan masa depan anak-anak. Oke, itu saja. Terima kasih. Yo. Pak Muaz. Dan yang terakhir Pak Robert, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak. Ya kalau ini kan tujuannya supaya jangan macet Jakarta. Ya, ya. Jadi katanya tuh anak sekolah kan bikin macet. Jadi kalau menurut saya sih libur atau nggak libur, ya itu nggak penting. Kenapa? Yang penting itu petugas polisinya di lapangan. Mau ngatur lalu lintas dengan benar ya. Perampatan, tikungan, semua yang bikin macet itu harus diatur. Jadi jangan cuma karena si game jadi pengen lancar. Giliran udah habis game, macet lagi. Terima kasih. Selamat malam Pak Leo. Selamat, selamat malam juga Bu Kiki. Silakan Bapak. Eh, komentar saya, hendaknya eh, masalah ini pemerintah serahkan kepada sekolah saja ya, saya pikir. Karena ini eh, masalah pendidikan kan orang tua mencari uang juga untuk sekolah anak. Yang penting kan sekolah jadi kalau misalnya sekolah mau meliburkan atau tidak itu wewenang sekolah. Dan urusannya orang tua dengan sekolah nanti. Pemerintah jangan campur dengan masalah-masalah begini. Ini biarpun masalah kecil tapi eh, efeknya besar untuk di masa mendatang untuk anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Saya beralih ke Pak Rudi. Malam. Selamat malam. Silakan Bapak. Uh, Ibu kalau bisa jangan cuma anak sekolah ya diliburin. Satu provinsi libur aja semua gitu. Lima hari kan lumayan bisa pulang kampung. Coba, dong ngomong sama hmm. apa, Pak Gubernur yang terhormat itu liburkan saja semua rakyat Indonesia ini lima hari. Satu nasional apa perlu. Demi mensukseskan gitu kan. Ini bikin aturan yang enggak-enggak aja gitu. Apa hubungannya nasa sekolah sama SEA Games mensukseskan SEA Games itu kan alasan mengada-ngada. Hmm. Coba liburin aja satu, paling tidak satu Jakarta deh. Lima hari kan lumayan tuh. Kita bisa libur santai di rumah, pulang kampung, ya hitung-hitung kan refreshing lah. Oke okay, Pak Rudi terima ya, kasih untuk komentar Anda. Pak Tri selamat malam. Pak Kris. Selamat malam. Silakan. Sebenarnya perbedaan ini cukup apa ya lucu dan mengada-ngada menurut saya. Artinya pendidikan dikorbankan. Iya Pak Kris mohon volume radio dikecilkan Pak Kris. Sudah saya kecil. Iya. Halo Mbak. Baik silakan ya. Pak menurut saya ini kebijakannya sangat mengada-ada artinya kenapa harus pendidikan dikawalkan itu satu hal yang penting dan saya pikir harusnya Menteri Pendidikan dan eh, Kebudayaan yang sekarang ya atau apa yang baru harusnya ikut ambil peran dalam hal ini ya bisa dong hanya karena acara sedikit. ada sisi lain yang tidak berdrive artinya kalau bisa kan bikinnya jalan tapi segala satu yang lain tidak tetap jalan ini kalau kita pikir kan ini manage negara kayak manage rumah jadinya ada satu yang sakit semua di rumah gitu kan karena gak lucu terima kasih terima kasih kembali Pak Krus opini Anda penelpon berikutnya selamat ya. malam malam iya dengan Bapak Harko. Pak Harko, silakan Pak Harko. Ya. Oh ya, ini sebenarnya sih kebijaksanaan yang cukup baik ya. Artinya eh, kalau itu dilakukan seperti kayak Olimpiade Beijing ya, yang melibatkan ratusan ribu pelajar ya, megah, indah. Tapi kalau begini, eh, saya pikir ya emang terlalu mengada-ngada dan kebijaksanaan Edan gitu loh ya. yang dimana Olimpiade eh, SEA Games ini juga dilaksanakan di Palembang, Jakarta persiapannya juga di amburadul ya paling-paling nanti bikin malu bangsa itu sudah jamin dah pasti bikin malu bangsa itu bukan mengharumkan tapi memalukan bangsa jamin saya bilang jadi kebijaksanaan Edan ini ikutin aja lah pemerintah lah Paknya itu juga paling libur sekolah sekolah negeri swasta mah nggak bakal libur jalan terus swasta itu Terima kasih.